Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyid hafizahullah taala. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala berkata, "Wala syai'a misluhu." tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Kemudian yang ketiga, wala syai'a yu'jizuhu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Yang keempat, wala ilaha ghairuhu. Dan tidak ada sembahan yang hak kecuali dia. Ini poin kedua, ketiga, dan keempat. Di sini pengarang yaitu Syekh Dr. Muhammad Abdul Manuk Khamis yang mensyarah kitab Akidah Tahawa ini eh, beliau dalam beberapa poin langsung digandeng dua tiga empat dan seterusnya tidak satu poin beliau sarah langsung sekalian tiga poin eh di sini ikhwan fillah wa akhwatu rahimani wa rahmakumullah seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya di sini Imam Tohawi beliau dalam awal kitab akidah Tohawiyahnya beliau sudah membagi tauhid menjadi tiga. Eh, seperti dalam poin 2, 3, 4 ini. Walasi amislu, tidak yang serupa dengan Allah. Ini khususnya berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Walasi ayu jizu, tidak ada yang suatu pun yang bisa melemahkan Allah. Artinya Allah ala kulisin qadir. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki dan seterusnya. Ini menunjukkan tentang tauhid ar-rububiyah. Demikian pula beliau mengatakan tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia tauhid al-uluhiyah. Eh maka sungguh batil tuduhan yang mengatakan bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga itu hanya karangan Syekhul Islam Ibnu ataupun karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Nah, Imam Tahawi yang hidup pada abad 4 Hijriah, beliau sudah memulai untuk membagi tauhid menjadi tiga. Sekarang kita baca sarahnya. Walasi amisluhu tidak serupa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wahaza min usulit tauhid. Ucapan ini merupakan dasarnya tauhid. Walasi amitu. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Ini merupakan usulit tauhid. Pondasinya, landasannya, dasarnya tauhid. Yaitu antak takida bi Allah taala laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir yaitu engkau meyakini bahwasanya Allah taala tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun dan dia maha mendengar lagi maha melihat fala yushbihu ahadan min khalqihi maka tidak ada sesuatu pun atau maka dia tidak menyerupai seorang pun dari makhluknya Allah tidak menyerupai seorang pun dari makhluknya wala yushbihuhu ahadun min khalqihi Demikian pula tidak ada suatu pun atau seorang pun dari makhluknya yang menyerupainya. Tidaklah Allah menyerupai sesuatu apapun dari makhluk dan tidaklah makhluk itu menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang terkandung dalam firman Allah, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Yang merupakan kandungan daripada surat Al-Ikhlas. "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yushbihu ahadan min khalqihi. Maka tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan tidak ada penyerupaan Allah kepada makhluk-makhluknya. Pada karena itulah kata pak ulama atas b penyerupaan itu ada dua macam penyerupaan. Artinya manusia itu ketika menyerupakan ya, Allah ada dua macam bentuknya. Menyerupakan Allah dengan makhluk menyerupakan Allah dengan makhluk. Misalnya ketika dia melewati ayat yang berbunyi baliyajahu mabesutotan Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Mereka mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Ini adalah sesuatu yang batil. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini sesuatu yang batil. Ada pula yang menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Atas B, eh, penyerupaan itu ada dua macam di sini. Eh semuanya batil. Yang pertama menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seperti tadi contohnya. Mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk, sifat Allah seperti wajah makhluk. Ini suatu yang batil bahkan kufur. Eh, seperti yang dikatakan oleh para ulama al-sunnah Imam Abu Hanifah mengatakan barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia telah kafir. Meskipun sudah sering kita sampaikan ini pengkafiran secara umum. Adapun person-personnya ada perincian lebih lanjut. Yang pertama sekali lagi atas B penyerupaan itu ada dua penyerupaan Allah dengan makhluknya. Ada pula menyerupakan makhluk dengan Allah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara menyerupakan Nabi Isa yang merupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sebagian kaum muslimin menyerupakan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam masalah rububiyah ataupun dalam masalah uluhiyah ataupun dalam masalah asma wa sifat. Sekali lagi, atas B penyerupaan ada dua atau menyerupakan itu ada dua, menyerupakan Allah dengan makhluk, yang kedua menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kalau seorang hamba betul-betul memahami masalah ini bahwasanya wala syai'a misluhu tidak ada yang serupa dengan Allah baik dalam masalah rububiyahnya artinya Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan yang mengatur dan yang memiliki alam semesta maka kalau orang itu meyakini seperti ini dia akan terjauhkan dari syirik dalam masalah rububiyah Demikian pula kalau seandainya dia meyakini Allah tidak ada yang serupa dengannya dalam masalah uluhiyah, artinya Allah lah satu-satunya sembahan yang hak, maka dia akan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan dalam masalah al-uluhiyah. Dan yang ketiga, kalau dia meyakini Allah tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun, maka tidak akan mungkin dia menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan sudah kita sampaikan eh, pada pertemuan yang lalu kalau orang itu memahami satu poin ini saja, maka insya Allah dia akan selamat dalam masa tauhid asma wa sifat secara khusus. Ketika dia melewati ayat tadi, wa bal besutota, bahkan kedua tangan Allah itu terbentak. Kalau dia langsung meniadakan penyerupaan dengan makhluk, maka sudah selesai perkaranya. Ditetapkan apa adanya. Allah punya kedua tangan yang tidak sama dengan makhluknya. Selesai perkaranya. Namun ahli bid'ah ketika mereka tidak memahami prinsip yang satu ini, yaitu prinsip bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, khususnya dalam masalah sifatnya. Maka ketika mereka melewati ayat, bahkan kedua tangan Allah terbentang, yang terbetik dalam benak mereka, wah kalau kita tetapkan sebagaimana dohirnya, maka kita akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka setelah itu apa? mereka berusaha untuk mentakwilkannya. Oh berarti bukan tangan artinya, namun kekuasaan. Apa sebab mereka mentah, mentakrif, eh, mentakwil atau mentahrif? Yaitu apa? Atas bih terlebih dahulu. Makanya kata para ulama, setiap yang mentakwil itu pasti dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena apa? Sebelum dia mentakwil, dia sudah apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi sumber kesalahan dalam tauhid asma wa sifat adalah tidak memahami bahwasanya Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. sekali lagi kalau orang itu ketika melewati ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, dia memahami bahwasanya Allah laisa kami syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun, maka selesai perkaranya. Tidak akan menolak, tidak akan mungkin mentakwil-takwilkannya. Fala yusbihu ahadan min khalqihi. Maka dia Allah tidak menyerupai seorang pun dari makhluknya. Wala yusbihu ahadun min khalqihi. Dan tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang menyerupai Allah dengan dari makhluknya. La fi baik dalam masalah zatnya tidak ada yang serupa wala fi af'alihi dalam masalah perbuatan-perbuatannya Allah. Eh, seperti memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Ini semuanya adalah sifat yang khusus bagi Allah, perbuatan khusus bagi Allah yang tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Wala fi ini Demikian pula dalam masalah nama-nama Allah. Wala fi sifati wala fi hukuki. Demikian pula dalam masalah hak-hak Allah, yaitu masalah peribadahan. Artinya, sekali lagi Allah tidak ada yang serupa dengannya, baik dalam masalah zatnya, sifatnya, namanya, ataupun dalam masalah perbuatan serta hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah disampaikan kemarin, tidak akan sempurna atau bahkan tidak sah tauhid seseorang sampai dia menjauhkan diri dari tiga bentuk syirik. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam masalah asma wa sifat. Ini poin yang pertama atau yang kedua walase amituhu tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Kemudian yang berikutnya walase ayu jizu tidak ada yang serupa dengan Allah eh, sesuatu apapun tadi. Kemudian walase ayu jizu tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah subhanahu wa taala. di sini perlu kita juga sampaikan sebuah kaidah. Sifat Allah itu dibagi menjadi dua. Sifat yang subutia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya tadi bal yadahu mabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Ini sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an maka kewajiban kita menetapkan apa adanya. Ada pula sifat Allah yang manfiah, yang salbiah, yaitu yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga lam yalid wa lam Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Ini sifat yang manfiah yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala maka demikian pula kewajiban kita meniadakan sifat-sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kata para ulama, ketika kita meniadakan sifat-sifat itu dari Allah, maka wajib untuk kita menetapkan lawan daripada sifat yang ditiadakan tersebut. Seperti contohnya di sini, tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah maka kita wajib menetapkan sifat kebalikannya yaitu bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi juga dalam surat atau dalam ayat kursi Allah berfirman Allahu la ilaha illa huwa. Kemudian apa? Al Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa Allah tidak ditimpa rasa ngantuk ataupun apa? tidur. Ini harus kita tiadakan dari Allah. Bahasnya Allah tidak punya sifat ngantuk atau tidak punya sifat apa? Tidur. Maka wajib untuk kita apa? Menetapkan kesempurnaan daripada lawan sifat-sifat tersebut. Yaitu apa? Bahasnya Allah itu Al-Hayyul Qayyum. Yang maha hidup, lagi maha apa? Berdiri sendiri. Artinya Al-Qayyum itu tidak butuh kepada apapun. Tidak butuh kepada rasa tidur ataupun ngantuk. Demikian seterusnya. Jadi ada dua macam sifat Allah dalam Al-Quran maupun hadis. Ada sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, maka kewajiban kita menetapkan apa adanya. Adapun sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, maka wajib untuk kita apa? Menetapkan kesempurnaan lawan daripada sifat tersebut. Kita contohkan lagi. Sifat yang salbiah, sifat yang ditiadakan dari diri Allah. Misalnya sifat al-zulm, sifat kezaliman banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan Allah itu apa? Tidak zalim sama sekali. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun mereka lah apa? Yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Wa ma hmm. ana bidhallamin lil abid. Dan tidaklah aku berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambaku. Artinya apa di sini? Allah meniadakan sifat zalim dari dirinya. Wajib bagi kita untuk meniadakannya juga dari Allah. Kita mengatakan Allah tidak berbuat dolim. Namun sekaligus kita menetapkan kesempurnaan lawan daripada sifat dolim tersebut. Yaitu apa? Sifat ma'adil. Artinya apa? Ketika Allah meniadakan sifat dolim dari dirinya, maka itu adalah isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat yang sempurna dalam keadilannya. Eh begitu seterusnya. Ini merupakan kaidah kata para ulama bahwasanya sifat yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala maka wajib untuk kita tiadakan sekaligus kita menetapkan kesempurnaan daripada lawan sifat tersebut. Karena kalau hanya sekedar kita tiadakan itu tidak mengandung pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun sifat itu mengandung pujian bagi Allah kalau kita menetapkan lawan daripada sifat yang ditiadakan tersebut. Jadi eh, dua kaidah yang kurang lebih harus kita apa? pahami bersama. Sifat Allah ada dua yang ditiadakan dan ditetapkan. Adapun yang ditetapkan kita tetapkan apa adanya. Sifat kedua tangan bagi Allah, eh, sifat ilmu bagi Allah. Adapun sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, maka wajib kita tiadakan sekaligus menetapkan kesempurnaan daripada lawan sifat tersebut. Kata Al-Imam Tahawi rahimahullah, wala syai'am yu'jizu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah. Ay annahu ta'ala ala ma yasa'u qadir. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita meyakini seperti ini, maka insya Allah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengatakan suatu itu tidak masuk akal dalam urusan apa? Agama ini. Karena apa? Semuanya itu apa? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Adanya misalnya karomah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mukjizat ya. Makhluk tidak bisa banyak, eh, membuat sepertinya. Namun Allah sanggup. Karena apa? Allah ala kulli syai'in qadir. Demikian pula nanti ya kisah masalah Dajjal, kisah Nabi Isa alaihissalam, kisah Ya'jud wa Ma'jud yang terkadang kejadian-kejadian itu ya sebagian orang merasa tidak masuk akal. Karena apa? Tidak meyakini bahwasanya Allah ala kulli syai'in Ya. Sebagian orang ada yang mentakwil masalah kisah perang eh antara Abroha dengan burung ababil. Eh, bukan perang. Allah mengirimkan apa? Burung ababil. eh. Sebagian orang mengatakan, oh itu bukan burung. Karena apa? Gak mungkin burung bisa melakukan seperti itu namanya virus atau bakteri yang Allah kirim. Eh jelas Allah mengatakan tayran ababil. Mereka takwil. Karena apa? Mereka mengatakan nggak mungkin. Maka kita katakan apa? Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Demikian pula dalam firman Allah intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawimin jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah kemudian musuh orang-orang kafir menyerang kalian mengepung kalian maka Allah turun kalimat ribu malaikat yang diberi tanda oleh Allah pasti Allah akan menurunkan pertolongannya eh sebagaimana mengatakan Ya, nggak mungkin kalau kaum muslimin nggak punya kekuatan, kemudian apa? Ditolong mendapatkan kemenangan terhadap orang-orang kafir. Kita katakan, eh kisah Abroha yang dibinasakan oleh SWT dengan hanya sekedar mengirim apa? Burung. Demikian pula kisah Isa alaihissalam ketika melawan Yajud wa Majud. Nabi Isa sudah angkat tangan tidak sanggup untuk melawan Ya'juj wa majud Namun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah binasakan Ya'juj wa Ma'juj dan Allah mengirimkan ulat-ulat yang membinasakan Yajud wa Ma'jud dalam sekejap mata. Ini Allah laku singkong. Kalau orang itu nggak memahami seperti ini, ya, wala yujizu wala sayyizu terkadang apa? Semua dikiahkan dengan kekuatan manusia. Seolah-olah Allah tidak sanggup. Allah laku singkong. Demikian pula dalam masalah asma wa sifat. Masalah Allah bersemayam di atas aras dengan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dalam hadis bahwasanya Allah yang di Rabbuna tabaraka wa taala ila sama'i dunia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia yaitu pada waktu sepertiga malam terakhir. Sebagian orang mengatakan berarti kalau Allah turun berarti Allah tidak di lagi. Ini apa? tidak memahami bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah sanggup bersemayam di atas aras dan dalam waktu itu pula sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Kalau makhluk nggak bisa. Kalau Allah ala kulli syai'in qadir, ya Allah sanggup berada di atas arasnya dan Allah juga sanggup dalam satu waktu itu Allah turun ke langit dunia. Tidak ada yang apa? melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah ala kulli syai'in qadir. Eh pertanyaan atau pernyataan seperti itu ditimbulkan karena apa? mengkiaskan, menyamakan Allah dengan makhluk seolah-olah tidak sanggup. Ya. Makanya poin-poin yang dibahas oleh Imam Tahawi ini merupakan usul tauhid, pondasi orang itu bertauhid. Kalau dia meyakini Allah tidak sama dengan suatu apapun dari makhluknya, maka jangan dikiaskan Allah dengan dengan kita, dengan kekuatan kita. Kemudian di sini disebutkan firman Allah dalam surat Yasin ayat 82 innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya Allah apabila dia menginginkan ke sesuatu untuk dia mengatakan kun jadilah maka jadilah dia. Dengan sesuatu yang sangat mudah sekali Allah menghendaki sesuatu. Kun fayakun jadilah maka jadilah. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ala kulli qadir. Demikian pula kalau kita perhatikan ya di sekeliling kita berapa banyak manusia-manusia yang mengalami ya atau sebagai orang mengatakan mukjizat ya sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin manusia bisa ya mengalami seperti itu banyak manusia yang terkena penyakit yang mungkin di eh, dokter stadium 4 atau mungkin yang lebih dari itu namun sembuh total misalnya yang tidak semua orang bisa mengalami hal seperti ini. Ini semuanya kembalikan kepada Allah ala kulli syai'in qadir. Demikian pula kalau orang itu memahami seperti ini, insya Allah tidak lepas, tidak cepat dia putus asa dari rahmat Allah. Ketika dia ditimpa penyakit yang sangat ganas misalnya apapun penyakitnya atau mungkin musibah, ya. Allah ala kulli syai'in qadir. Dalam sekejap waktu, dalam sekejap mata Allah sanggup untuk merubah, membalik keadaan. Ya. Demikian pula ya kalau manusia ditimpa kenikmatan harus dia sadar bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir dalam sekejap mata bisa dibalik kenikmatan dengan apa? musibah. Ini sekali lagi kalau orang itu betul-betul merenungkan hal seperti ini, insya Allah tidak akan terkena sifat eh takabur eh, karena kenikmatan yang terus dia dia terima dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah sanggup untuk merubah keadaan menjadi kebalikannya. Atau mungkin sebaliknya, kalau dia punya eh, penyakit atau musibah, ya, maka kalau dia meyakini Allah laku kodir, suatu saat dia akan dirubah keadaannya ya hmm. lebih baik lagi dalam waktu yang mungkin eh sesingkat-singkatnya Allah laku kulli Artinya insya Allah banyak manfaat kalau orang itu belajar tentang eh, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala atau tentang masalah atau ada samarat, ada buah yang bisa dipetik darinya wala suruh 'alaihi syai'un wala yu'jizu Bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang susah, yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'jizu syai'un dan tidak ada yang bisa melemahkan Allah sesuatu apapun. Eh, kejadian yang kita dengar eh, di Jepang eh bagaimana negara yang sangat canggih ya teknologi yang eh, tidak ada duanya di sana. Eh, namun dengan sekejap mata Allah hancurkan begitu saja. Bagaimana nuklirnya mereka? Tidak. Ia punya daya upaya. Ia lemah di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah di balik seperti itu sudah nggak bisa apa berbuat apa-apa. Namun mereka layak sabirun, mereka tidak mengambil ibrah dari semuanya itu. Namun orang beriman meyakini bahwasanya Allah ala kulli qadir, tidak ada sesuatu pun yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Fatir ayat 44, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi." Dan tidaklah sesuatu apapun itu bisa melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi bahwa dan bahwasanya Allah aliman qadirah maha mengetahui lagi maha kuasa yaitu intinya di sini wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi Allah satu-satunya yang maha kuasa Allah satu-satunya zat yang tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya ataupun menyusahkannya wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim dan tidaklah memberatkan Allah untuk ya memelihara langit dan bumi Eh, semuanya itu inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya eh, semua itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika min tamami qudratihi. Ketika kita mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah, yang demikian itu dikarenakan kesempurnaan, kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita maksud tadi. Ketika kita meniadakan sifat kelemahan dari Allah, maka wajib untuk kita menetapkan kesempurnaan daripada lawan sifat tersebut yaitu sifat kekuasaan tidak ada yang melemahkan Allah suatu apapun artinya Allah tidak lemah artinya apa Allah maha kuasa Allah maha perkasa Allah maha kuasa wa dari min tamami wa kamaliha semua itu dikarenakan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Masa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Artinya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin apa terjadi. Ini juga poin yang masih berkaitan dengan masalah apa? Takdir. Ya. Berkaitan dengan masalah apa? Takdir. Kalau kita meyakini seperti ini, insya Allah tidak akan terkena frustasi atau stres atau yang lainnya. Apa yang telah menimpa kita dari musibah, Jangan ya selalu kita sesal kalau kita nggak pergi tadi, kita nggak kecelakaan, nggak ketimpa demi karena demikian. Juga cukup katakan, masya Allah karena apa yang Allah kehendaki pasti apa terjadi. Semua yang telah tertulis di daun mahfud tidak perlu kita apa berandai-andai. Ya semua kita serahkan kepada Allah, kita ambil hikmahnya, kita apa ya mengharapkan pahala dari Allah dari musibah yang menimpa kita. Kalau kita mengatakan seandainya seandainya kata Rasulullah SAW itu adalah apa pintu dari asyaiton. Ya, kalau kita itu akan terus mendatangkan pikiran-pikiran yang tidak benar yang akan menjatuhkan kita ke dalam frustasi atau stres atau yang lainnya dari penyakit kejiwaan. Namun seorang muslim yang yakin bahwasanya semua itu ditakdirkan Allah Ta'ala Itu atas kekuasaan Allah Ta'ala Maka dia akan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala Masa Allah kana wa malam yasa lam yakun Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin apa? terjadi karena kekuasaan Allah. Eh semuanya manusia dibawa kekuasaan Allah taala. Dari sini pula kita tidak perlu takut ya. Takut apa yang perlu ditakuti? Karena semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita ya perlu ya waspada cuma jangan berlebihan. Kejahatan di mana-mana. Namun kita yakin tidak akan mungkin kita terima musibah atau kejahatan atau apapun dari kriminal kecuali dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yasa lam yakun. Jika Allah tidak menghendaki tidak akan mungkin terjadi. Eh meskipun manusia sekali lagi wajib untuk waspada, wajib untuk berusaha. Namun jangan apa? Eh terlalu khawatir. Ya, jangan berlebih-lebihan. Eh boleh kita waspada dari kejahatan, dari kriminalitas. Cuma ya harus kita yakini bahwasanya apa yang terjadi dan akan terjadi itu semuanya di bawah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Asyafi rahimahullah mengatakan masih takana wa ilam asa. Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Wa masih tak ilam asa wa masih tu ilam tasa lam yakun. Dan jika aku menghendaki, ya, namun engkau tidak menghendaki Allah tidak akan mungkin terjadi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah saya lagi, jika engkau ya Allah berganda pasti akan terjadi meskipun aku tidak berkehendak. Dan jika aku berkehendak, namun engkau tidak berkehendak, tidak akan mungkin terjadi. Wa ma tasa'una illa an Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian itu berkehendak kecuali juga Allah berkehendak. Artinya kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat apa yang saja yang Dia kehendaki wa hadza dalun ala kamali rububiyatihi. Dan ini menunjukkan akan kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, poin yang kedua berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, yang ketiga ini berkaitan dengan masalah tauhid ar-rububiyah. Kemudian Imam Tahawi tadi mengatakan wala ilaha ghairu dan tidak ada sembahan yang hak kecuali Hadhihi kalimatut tauhid. Wa hadhihi kalimatut tauhid. Ini adalah kalimat tauhid. Ya, syahada yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa hiya lati da'at ilaiha kullu rusuli. Dan kalimat inilah yang diseru oleh semua para para rasul. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut tauhid dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul anibudullah. Sembahlah Allah saja dan jauhilah at tahud Yaitu setiap sembahan yang disembah selain Allah dan dia ridho untuk di, disembah. Kalimat tauhid merupakan seruan atau inti daripada seruan para ambia dan para ar yang itu berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Wa maknaha makna la ilaha ghairuhu la mustahiqqa lil ibadata lil ibadati illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Eh, dan ini yang sudah sering kita sampaikan bahwasanya salah kalau orang itu mengartikan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dikarenakan la Allah itu berkaitan dengan masalah ibadah. Berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, Sebagaimana para ambia mereka mengatakan apa? Ani budullah. La ilaha illallah itu berkaitan dengan ani budullah, sembahlah Allah saja. Jadi tidak bisa dimakan dengan atau ditafsirkan diartikan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah semata. Wa dzalika li'anna wal khaliqur razik. Kenapa Allah itu yang satu-satunya berhak untuk diibadahi? Karena dialah satu-satunya zat yang menciptakan satu-satunya zat yang memberi rezeki. Al-Malik Al-Mudabbir, satu-satunya zat yang memiliki, yang menguasai alam semesta dan yang mengatur alam semesta ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah berfirman, Rabb ya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Apa setelah itu fa'budhu sembahlah dia, ibadailah dia, wastabir ibadati dan beribadah dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah hal ta'lamu lahu apakah engkau mengetahui yang serupa dengan Allah eh soalul ingkar pertanyaan untuk mengingkari artinya tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun kata para ulama satu ayat ini kalau nggak salah dalam surat Maryam ayat 65 itu Kata para ulama, satu ayat ini merupakan apa? Ayat yang mencakup tiga bentuk tauhid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Apa maksud tauhid apa? Rubiyah. Fa'budhu ibadailah Allah. Tauhid apa? Uluhiyah. Hal ta'lamu lahu sami. Apakah ada yang serupa dengan Allah tauhid? Asma wa sifat. Ini satu ayat sudah langsung mengandung tiga macam bentuk tauhid. Yang mana di sini perlu juga kita sampaikan tentang keterkaitan antara tiga bentuk tauhid. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Artinya, kalau orang itu sudah meyakini Allah satu-satunya sembahan yang hak atau apa? Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu mengharuskan melazimkan adanya tauhid al-uluhiyah. Artinya, kalau seseorang itu telah meyakini Allah satu-satunya sang pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya pengatur alam semesta. Dan Allah lah yang memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Maka kewajibannya untuk mentauhidkan Allah dalam masalah apa? Uluhiyah. Eh, tapi ayat tadi, Rabbus samawati wal ardi. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Apa setelah itu? Apa konsekuensinya? Fa'budhu, maka ibadahilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu mengharuskan adanya tauhid al uluhiyah. Adapun tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wasifat. Artinya kalau orang itu sudah beribadahnya kepada Allah, pasti sebelumnya dia meyakini Allah yang menciptakan dan yang memberi rezeki dan dia yang memiliki asmaul husna. Karena kalau tidak ada keyakinan seperti ini, tidak akan mungkin dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini keterkaitan antara ketiga bentuk tauhid. Artinya saling berkaitan tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Makanya sering digandengkan antara kedua-duanya. Ya ayuhan nasu ibudu rabbakum walladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibudu rabbakum. ibadah yang Rabb kalian. Mengapa? Alladhi khalaqakum karena dialah yang menciptakan kalian dan yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini kata-kata sekali lagi antara tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Makanya kaum musyrikin tetap dikatakan sebagai orang musyrikin karena mereka tidak melanjutkan tauhid apa uluhiyah. Artinya mereka hanya mencukupkan tauhid rububiyah saja. Ini tidak cukup. Karena apa? Karena tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah. Sedangkan mereka hanya cukup dengan tauhid rububiyah saja, maka mereka tetap dikatakan sebagai orang musyrikin. Fasahaqqa an yufrad bi jami' ibadah duna siwa. Kalau Allah itulah satu-satunya sang pencipta, Allah satu-satunya yang beri rezeki, satu-satunya yang mengatur alam semesta, maka kewajibannya untuk diesakan dengan segala bentuk ibadah. dunia siwa, bukan selainnya. Wa ma'ubida min duni fa inna ma'ubida bil batil. Dan apa yang disembah selain Allah, maka disembah dengan cara yang batil. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 62 Allah berfirman, "Zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Yang demikian itu bahwasanya Allah adalah satu-satunya sembahan yang hak dan apa yang diseru selain Allah maka itu adalah sembahan yang batil. Ini sekali lagi merupakan prinsip seorang muslim ataupun muslimah. Selain Allah yang disembah oleh manusia adalah sesembahan yang batil Wa dzalika li'annahum la yamlikuna syai'an minal amr wala tasarrufi wala tadbir. Mengapa selain Allah itu kalau disembah maka itu adalah sembahan yang batil yang karena mereka namanya makhluk tidak memiliki apapun dari perkara ini. Artinya tidak memiliki apapun di alam semesta ini. Eh bahkan Allah mengatakan walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah tidak memiliki meskipun kulit ari, yaitu kulit yang menempel di biji kurma yang sangat tipis. Manusia tidak memiliki meskipun apa sesuatu yang sepil, yang paling kecil sekali, yang paling remeh sekali, tidak bisa memiliki apapun juga. Maka mereka ya berat untuk diibadahi. Wala tasarruf, mereka juga tidak bisa apa mengatur alam semesta ini. Wala tadbir. Wahadil kalimatu fiha nafyun li ibadati ma siwa kalimat la ilaha ghairuhu ini adalah kalimat yang meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala wa isbatul ibadati lahu wahda dan menetapkan Allah lah satu-satunya sembahan yang yang hak. Dan inilah yang dikatakan dengan istilah rukun la ilaha illallah yaitu apa an wal isbat meniadakan dan apa menetapkan la ilaha meniadakan semua sembahan Allah ilallah menetapkan ada dua rukunnya nafi wal isbat, penetapan dan peni atau peniadaan dan penetapan. Fiha kufrun bima ubida min dunihi. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Summa isbatul ibadati lahu, kemudian menetapkan ibadahnya untuk Allah hiya tauhidul uluhiyah dan ini berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Ya, sekali lagi poin 2, 3 dan 4 wala sai'a misluhu wala sai'a yu'jizuhu wala ilaha ghairuhu. Ini tiga poin yang disebutkan oleh Imam Tohawi rahimahullah taala untuk menjelaskan kepada kita tauhid itu dibagi menjadi tiga. Jadi yang mempropoi tauhid menjadi tiga itu bukan Syekh Hussein Temiyah, namun dimulai oleh ulama-ulama terdahulu seperti Imam at dan juga sebelumnya Imam Abu Hanifa, rahimallahu taala. Kemudian di sini disebutkan tentang al-khulasah, kesimpulan baik eh, dari poin yang pertama sampai yang keempat ini, innallaha ta'ala wahidun fidati. dzatihi. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa dalam zatnya. Wa asma'i wa sifati Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wahidun fi istihqaqi ubudiyah. Allah Maha Esa dalam diibadahi eh, dalam haknya untuk diibadahi wala yusbihuhu syai'un min khalqihi fi syai'in min dhalik dan tidaklah suatu apapun menyerupai Allah dari makhluknya dalam ketiga hal tersebut Rubiyah uluhiyah asma dan sifat wa huwa ala kulli syai'in qadir dan bahwasanya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa la yujizu syai'un tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala wala yata'assara alai syai'un. Tidak ada yang susah sedikit pun bagi Allah. Apapun juga semua Allah mampu untuk melaksanakannya. Kama annahu la ibadah ghairihi atau ghairuhu subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama sampai yang keempat. Ya, sebelum kita lanjutkan poin yang berikutnya 5, 6, dan 7 Mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. kalau umumnya Allah tidak boleh kita mendapatkan iya, kebalikannya ya mana kita Iya, ini ada pertanyaan. Seperti yang kita katakan tadi, kalau kita mengetahui Allah meniadakan suatu sifat dari dirinya, seperti sifat kedoliman. Lalu bagaimana kita menetapkan lawan daripada sifat tersebut? Ya, dari sisi maknanya. Ya. Kalau misalnya Allah meniadakan dari dirinya sifat dolim, lawan dari dolim itu apa? Adil. Karena dolim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka lawannya adalah al-adil. Allah maha, maha adil. Demikian pula ketika Allah meniadakan dari dirinya sifat ketidaktahuan ya, atau kelupaan Misalnya Allah berfirman, La yadillu rabbi wa la yansa. Allah subhanahu wa ta'ala itu la yadil. Ya, tidak sesat artinya apa? Tidak jahil. Demikian pula tidak lupa. Artinya ilmunya Allah itu tidak diringi oleh ketidaktahuan dan ilmunya Allah itu tidak diringi dengan apa? kelupaan. Artinya kita tetapkan lawan dari sebalik Artinya ilmunya Allah itu azaliun wa abadiun ilmunya itu azali artinya sudah ada sejak dahulu kala dan abadi kekal selama-lamanya tidak mungkin hilang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menetapkan lawannya yaitu dari sisi maknanya ya. Allah menetapkan atau Allah meniadakan dari dirinya sifat kelemahan. Berarti apa? Kita eh, tetapkan lawan darinya yaitu sifat apa? Allah Maha sempurna akan kekuatannya, kekuasaan. Dan dan eh, perlu kita juga sampaikan sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan sifat-sifat yang Allah apa tetapkan bagi dirinya. Karena e, sebagai bentuk pujian bagi Allah, maka Allah pun menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan, yang dia bukan sifat yang dinafikan dari dirinya. Wallahu taala. Enggak ada lagi yang ditanyakan? Ya, kita lanjutkan poin yang berikutnya 5, 6 dan 7. Imam atau Hawi rahimahullah berkata, qadimun bila ibtidain daimun bila intihain. Qadim artinya Allah itu terdahulu tanpa permulaan. Daimun seterusnya selama-lamanya bila intihain tanpa akhir la yafna wa la yabid. Dia Allah tidak akan musnah dan tidak akan binasa. Wa la yakunu illa ma yurid. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Jadi sekali lagi masih berkaitan dengan tiga bentuk tauhid tadi. Sekarang kita baca sarahnya. Eh, sekali lagi ada yang kita loncati dari penjelasan ini yaitu masalah bahasa al kemudian juga masalah ya apa soal jawab ya ini yang ada dalam kitab ini kita loncati langsung aja kita masuk poinnya yaitu sarahnya yang kelima al qadim Imam Tahawi mengatakan kodimun bila ittidain Allah itu kodim artinya terdahulu tidak ada permulaannya Kata pensara di sini al-qadim laisa min illahi ta'ala. Nama al-qadim itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah kita jelaskan pada eh, edisi perdana kemarin bahwasanya di antara hal yang dikritik dari pengarang yaitu dari Imam Tahawi rahimahullah yaitu beliau memakai kata-kata apa qadimun ya ada tiga perkara yang dikritik dari buku yang dikarang Imam Tahawi ini yaitu Aqidah ya di antaranya apa masalah pemakaian kata-kata al-qadim bagi nama Allah ya. karena sudah kita pernah jelaskan nama Allah itu tauqifiyah tidak boleh kita menetapkan nama Allah kecuali kalau ada apa dalilnya ya kita menyebutkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim karena apa Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim atau Ar-Rahmanirrahim Ya, dan seterusnya. Nama-nama Allah itu sudah dipatenkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih. Maka tidak boleh kita mengarang-arang nama yang yang baru. Karena itu termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menamakan dirinya dengannya, namun kalau ada orang menamakan dengannya, maka itu adalah kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan dia menyandarkan suatu nama kepada Allah namun tidak ada dalilnya. Seperti Ar-Rasid misalnya. Tidak ada nama Allah Ar-Rasid dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis yang sahih. Maka kalau orang itu menetapkan nama ini untuk Allah, maka ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Eh demikian pula di sini ini hal yang dikritik oleh para ulama bahwasanya penggunaan nama kodim bagi Allah tidak ada dalilnya. Makanya dikatakan laisa min asma'illahi ta'ala. Ini bukan daripada nama Allah. Wal maksud annahu ta'ala lam yasbiqhu syai'un. Namun maksud beliau, maksud pengarang adalah bahwasanya Allah itu tidak didahului oleh sesuatu apapun. Ya. Namun penggunaan kata al-qadim ini tidak tidak tepat. Ya. Dan ini pula yang wallahu alam mungkin dipakai dalam segi sifatnya oleh kayak eh, kelompok Asy'ariyah yang ada di sekitar kita yaitu ketika melantunkan sifat-sifat yang diwajibkan bagi Allah atau sifat-sifat bagi Allah yaitu wujud kidam bakal ya eh, kata-kata kidam itu asal namanya apa kodim? ya ini apa termasuk hal yang tidak dibenarkan untuk menetapkan sifat al kidam ya wujud kidam batok ya kidam ini yang diadakan artinya tidak ada kata-kata kodim dalam Al-Quran bagi sifat Allah Subhanahu wa taala <clears throat> meskipun kalau mereka maksudkan ya artinya Allah itu tidak dijauhi oleh sesuatu apapun ini maknanya benar cuma lafadznya yang yang salah padahal di dalam Al-Qur'an sudah ada lafadz yang maknanya itu seperti itu mengapa kita pakai lafadz yang lain meninggalkan lafadz Al Al-Quran. Kama daimun wabakin bila nihaya. Ya, Allah itu tidak didahului oleh sesuatu apapun dan Allah tidak ya tidak ada sesuatu pun yang uh, apa namanya uh, daimun ba wabakin bila nihaya. Allah itu terus menerus tidak ada apa akhirnya. Eh tidak ada sesuatu yang akhir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika makna kauli ta'ala dan itu yang termaktub di dalam firman Allah huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Jadi untuk mengganti kata-kata al-qadim itu adalah dengan menggunakan kata-kata al-awwal. Cukup dengan menggunakan al-awwal, tidak menggunakan apa? Al-qadim. Tidak perlu menggunakan apa? al qidam Wujud kidam baka, wujud kidam, kidam tidak perlu ya. Karena kata-kata kijam atau kodim tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Alaihi Wasallam. Ini selafanya saja seperti itu tidak ada dalilnya. Demikian pula kalau kita menilik kepada makna daripada al-qadim itu sendiri. <clears throat> al-qadim itu maknanya sesuatu yang dahulu meskipun terkadang apa dijauhi oleh yang lebih dahulu. Ya. ya. eh, sekali lagi, Al-Qadim itu secara maknanya tidak sesuai dengan sifat Allah. Kalau sifat Allah ada Al-Awwal, yaitu yang tidak dijauhi oleh sesuatu apapun. Namun kata-kata Al-Qadim itu secara bahasa apa? Terkadang dijauhi sesuatu yang apa? sebelumnya. Eh misalnya ya, yang datang ke sini misalnya eh satu orang namanya Ahmad ya. Ini apa? Untuk yang laki-laki dia yang pertama, yang perempuan mungkin ada yang lain. Artinya apa? Ada yang mendahului dia. Gitu. Namun Allah itu al awal tidak ada satu yang mendahului mendahulinya. Wal awalu wal akhir. Dia yang pertama dan dia yang apa? Yang terakhir. Jadi sekali lagi kata-kata al qadim itu atau al-qidam itu harus dihapus daripada eh, istilah tauhid asma wa sifat tidak bisa disandarkan kepada nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik salafatnya tidak benar, demikian pula dengan apa? maknanya. <clears throat> Fal awal laisa qabla syai'un wal akhir laisa ba'da syai'. Rasul sallallahu <clears throat> mentafsirkan sendiri apa makna huwal awal wal akhiru. Ini dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Al-Hadid ayat yang ketiga Allah berfirman, "Huwal awal wal akhir." Dialah Allah yang pertama dan yang terakhir. Rasul menafsirkan diri dalam doa beliau, "Allahumma antal awwalu falaisa qablaka Ya Allah, engkau lah yang pertama yang tidak ada sesuatu pun yang apa? mendahulimu. Ya, sekali lagi Rasul mengatakan, "Allahumma antal awwalu falaisa qablaka Ya Allah, engkau yang pertama tidak suatu pun yang sebelum. Wa antal akhiru falaisa ba'daka Dan engkau yang terakhir dan tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Sekali lagi, dialah Allah yang maha pertama dan dialah yang maha terakhir. Wafat fasarahan Nabi Sallam bidalik dan dua nama Allah al awal wal akhir ini sudah ditafsirkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang keenam la yafna wa la yabih. Allah tidak musnah dan tidak binasa. Artinya dia maha maha kekal. Artinya dia maha maha kekal selama-lamanya. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Eh, setiap yang ada di atas muka bumi ini pasti akan binasa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dan maha kekallah wajah Rabbimu yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Ini menunjukkan kepada kita Allah lah satu-satunya yang maha kekal abadi. Demikian pula Allah berfirman dalam surat yang lain kalau tadi ala Ar-Rahman surat Ar-Rahman 26 27 sekarang surat Al-Qasas 288 Allah berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajha." Segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata para ulama, ya. Kalau ada mungkin yang bertanya, Allah kekal abadi. Demikian pula dengan surga dan dan neraka. Bukankah dia kekal abadi? Berarti apa? Sama kekekalan Allah dengan kekekalan surga dan neraka. Maka dijawab oleh para ulama bahwasanya beda antara kekekalan keduanya. Kekekalan Allah itu secara zatnya dia kekal. Dengan sendirinya dia kekal abadi. Namun surga dan neraka kekekalannya sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa Bukan apa kekal secara apa zatnya dia nggak kekal karena dia makhluk cuma Allah mengendaki dia apa kekal abadi. Allah yang mengizinkan surga dan neraka untuk apa kekal. Artinya nah, kekekalannya tidak berdiri sendiri. Berbeda dengan Allah kekekalannya berdiri sendiri. Dialah yang maha kekal abadi. Seperti contoh yang lain, Rasul SAW mengabarkan kepada kita tentang hal-hal yang apa? Yang gaib. Kalau ada orang bertanya apa bedanya Allah yang tahu gaib dengan Rasul tahu yang gaib? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Ya, tapi tadi Allah Maha tahu yang gaib itu dengan sendirinya. Secara zatnya Allah tahu yang gaib. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Kullaya lau man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah dialah Allah yang hanya mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi. Adapun Rasul ketika memberitahukan kepada kita hal-hal yang gaib itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara zat Nabi SAW tidak tahu yang yang gaib. Jadi itu. Ya, kalau kita menjawab bagaimana dengan kekalan surga dan neraka jika dibandingkan dengan kekalan Allah, maka jawab kekalan Allah itu ada dengan sendirinya secara zatnya, adapun kekalan surga dan neraka itu apa? di bawah naungan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yufni khalqahu. Allah Subhanahu wa taala yang membinasakan semua makhluknya. Wala yafna sedangkan dia tidak binasa. Wa yubiduhum wala yabid. Eh, dialah yang mematikan mereka sedangkan dia tidak mati, eh, tidak musnah. Bal huwal akhiru ba'da kulli Bahkan dialah yang terakhir tidak ada sesuatu pun yang apa setelah Allah Subhanahu wa taala. Wal awwalu wal akhiru. Kemudian yang ketujuh, wala yakunu illa ma yurid. Dan tidak sesuatu pun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali apa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala alama ya sa'uqadir. Itu yang sudah disampaikan tadi bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah berfirman, walakinallaha yaf'alu ma yurid. Eh bahkan eh, akan tapi Allah itu berbuat apa yang dia kehendaki. Surat Al-Baqarah 253. Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah itu melakukan apa yang dia kehendaki. Demikian pula dalam surat Al-Buruj fa'alun lima yurid. Ya Allah Maha melakukan apa yang dia kehendaki. Faida aradallahu amron au jadahu ragman an jami'i khalqihi. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan mengadakannya tanpa memperdulikan kepada makhluk. Ya. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah ghani maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Allah berbuat apapun tanpa memperdulikan apa makhluk-makhluknya. Wa idalam yurid amron falayasatil khalqu jami'an an yujidu. Apabila Allah tidak mengendaki sesuatu perkara, maka tidak akan mungkin semua makhluk untuk bisa apa? mengadakannya Sebagaimana dalam hadis yang terkenal dengan wasiat Rasul kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Rasul mengatakan ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidu tujah Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di hadapanmu. Ida sa'alta fas'alillah wa yasta'anta fasta'in billah. Apabila engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Apabila engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Wa'lam annal ummat law tamat ala an yanfa'uka bisin lam yanfa'uka illa bisin kot kata Allah. Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat bagi wahai bagi bagi, bagimu Abdullah bin Abbas, mereka tidak sanggup memberi manfaat kecuali yang Allah takdirkan. Wa istamau ala an yadurruka bisin lam yadurruka ila bisin qad kataba Allahu alaihi rufiatil aqlam wa jafatil Dan seandainya seluruh umat manusia ingin mencelakakan dirimu, wahai Abdullah bin Abbas, maka mereka tidak akan mungkin bisa melakukannya kecuali apa yang dicatatkan Allah atasmu. Rufiatil aqlam pena telah diangkat, wajah fatisuh telah kering lembaran-lembaran. Artinya semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seluruh umat manusia bersatu untuk memberikan manfaat ataupun mudarat, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Karena alam semesta ini milik Allah, tidak ada sesuatu pun yang keluar daripada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wahadiyah wahadiyah iradatul kauniyah al qadariyah. Inilah yang disebut dengan iradatul kauniyah. Artinya kehendak Allah kauniyah yang bersifat kaun alam semesta. Alatila tatakallaf yang tidak akan mungkin apa? Tidak terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Meskipun tidak harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iroda kata para ulama ada dua macam. Kehendak Allah ada dua macam. Kehendak yang bersifat kaunia yang bersifat kaun, ya artinya tidak bersifat syar'i, tidak berkaitan dengan syariat. Misalnya Allah menciptakan, Allah mengendaki untuk diciptakannya orang kafir, maka terciptalah orang apa? Kafir. Namun Allah tidak suka dengan orang orang kafir. Allah menciptakan orang kafir kan ada hikmah yang Allah ketahui. Ini masih berkaitan dengan masalah iman kepada takdir. Wa antuk minabil qadari khairi wa syarri. Dan untuk kau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang yang jelek. Itu semuanya Allah yang menciptakan dan Allah memiliki hikmah di balik semuanya. Eh, seperti ketika Allah menciptakan iblis. Ya. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan ada banyak hikmah di balik penciptaan iblis. Di antaranya kalau tidak ada iblis, tidak ada yang berbuat maksiat. Kalau nggak ada orang yang berbuat maksiat, tidak ada yang bertobat kepada Allah. Sedangkan Allah, Inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatahirin. Kalau nggak ada iblis, tidak ada orang kafir. Kada, kalau nggak ada orang kafir, tidak ada jihad di fisabilillah. Ya. Demikian pula, eh, kalau tidak ada iblis, tidak ada alil bid'ah. Ya. Kalau nggak ada alil bid'ah, kita nggak perlu ceramah di sini bahas masalah apa? Eh, bantahan kepada alil bid'ah. Ya. Eh semua ada hikmah dari penciptaan Allah. Meskipun apa kelihatannya jelek, padahal tidak ada yang jelek. Semua ada hikmahnya. Ya. Jangankan tadi alil bid'ah iblis saja dalam penciptanya banyak hikmah kata Al Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Ya. Ini sekali lagi semua ada hikmahnya. Ya, sekali lagi takdir Allah kehendak Allah ada dua kehendak yang bersifat kauniyah yaitu yang tidak berkaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti Allah ketika menghendaki sesuatu pasti Allah apa? Cintai. Allah menghendaki terciptanya orang kafir, namun ketika terjadi, ketika tercipta orang kafir, tidak Allah apa? Cintai. Namun yang kedua, kehendak Allah yang syar'i. Kehendak Allah yang syar'i artinya yang pasti Allah cintai. Seperti Allah mengendaki terciptanya orang kafir. Ya, apa? Tercipta orang mukmin. Ya, terciptanya ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Allah mengendaki dan sekaligus Allah apa? Mencintai. Ya, sekali lagi ada dua kehendak Allah. Kehendak yang kaunia. Yang pasti terjadi namun tidak mesti Allah cintai. Kehendak yang kedua, kehendak yang syar'i yang tidak mesti terjadi, namun kalau terjadi pasti Allah cintai. Ini yang masih berkaitan dengan tauhid, urubiyah juga dan berkaitan dengan takdir, ayat iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak seperti tadi. Eh bahwasanya kita harus bisa apa? memahami semua takdir Allah meskipun kelihatannya jelek ya sepintas sejelek cuma insya Allah banyak apa hikmah balik itu semuanya karena Allah ketika mentakdirkan itu Allah Al-Hakim, namanya Al-Hakim, tidak meletakkan suatu, tidak mentakdirkan suatu kecuali ada hikmah di di baliknya. Fakul khairin aw syarrin yahdusu fi hadal kaun innama yahdusu bimasiati wa iradati. Semua kebaikan atau kejelekan itu terjadi di alam semesta ini dengan kehendak dan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, semua kehendak Allah, semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau jelek secara sepintas kita yakini ada hikmah di baliknya dan sebetulnya kalau kita renungkan lebih banyak kebaikannya daripada apa? kejelekannya. Seperti misalnya berapa banyak yang dikisahkan para ulama, eh manusia dia berencana untuk berpergian dengan sahabat-sahabatnya atau menginginkan keluarganya. Namun tak Allah, dia tertimpa apa? sakit ya tidak bisa apa berangkat eh padahal apa tanggal merah namun apa ada manfaatnya mungkin bagian antum nggak jadi pergi tadi alhamdulillah bisa datang malam ini misalnya ada hikmah yang baik kadang kita apa tidak mengetahui demikian pula kata ulama eh, dia nggak jadi berangkat pergi namun qadar Allah ya saudara-saudaranya yang di sana ketimpa musibah, kecelakaan dan sebagainya, dia masih selamat. Dengan apa? Dengan sakit yang Allah timpakan kepadanya. Ya. Insya Allah, eh, sekali lagi, contoh-contoh yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kelihatannya yang Allah takdirkan itu jelek bagi kita, padahal apa? Ada banyak kebaikan di baliknya. Sebagaimana Allah juga berfirman, wa asiruhunna bil ma'ruf. Fa asa an wa yaj'alallahu fihi khair wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Dan pergaulilah mereka istri sekalian dengan cara yang baik dan bisa jadi ya kejelekan yang kau dapati dari istrimu itu dibaliknya banyak apa? Banyak kebaikan. Ya. Meskipun kelihatannya apa? Ya pahit bagi kita, cuma insya Allah apa banyak kebaikannya. Maka apa? Perlu bersabar. Ya. Semuanya demikian pula yang yang wanita bagi yang istri. Ya, kalau melihat istrinya, eh, suaminya, ya ada sesuatu yang jelek, ya cari yang apa? yang baiknya. Mungkin dari kejelekan itu masih banyak kebaikan yang dia apa? Dia miliki. Yang penting apa? Eh harus muasara bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik. Wa iradatuhu la tughlab. Kehendak Allah tidak bisa dikalahkan. Fama Allah karena apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, wa malam yasa'lam yakun dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Wa dalailu ala dzalik katsiratun jiddan dan eh bukti-bukti akan hal ini banyak sekali. Ya, saya rasa cukup sekian apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kita agar kita bisa istiqomah di atas tauhid kepadanya. Ya, mungkin ada pertanyaan tafadhalu. Ya. Kapan kita itu menilai suatu itu sebagai ujian atau itu sebagai musibah? Ya. Pertama, kalau itu menimpa diri kita, ya paling tidak kita bisa tahu kadar iman kita kepada Allah dan kadar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya semakin kita rajin ibadah, semakin banyak ujian, maka itu adalah apa? Imtihan dari Allah. Artinya ujian untuk kita bisa tegar ataukah ataukah tidak. Namun semakin kita berbuat maksiat kepada Allah, semakin banyak ujian, maka itu adalah apa? Musibah yang dengannya akan apa? Dihapuskan dosa-dosa kita di akhirat kelak. Itu ada hikmahnya. Eh, daripada kita disiksa di akhirat, lebih baik apa? Diberi musibah di dunia. Meskipun kita tidak mengharap. Cuma kalau kita mendapatkan musibah tersebut, kita apa? Eh, husnudon kepada Allah. Allah menginginkan kebaikan bagi saya. Bahwasanya daripada saya diazab di akhirat, ini lebih baik musibah di, di dunia ini. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya Pak, mari Pak. kalau tidak salah saya minggu yang lalu mendengarkan bahwasanya Allah pertama kali menciptakan dunia dan sekitarnya ini adalah menciptakan ilmunya Allah yang bicara politik yang bicara temanya Allah gitu 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi ya. terus ada pertanyaan orang-orang yang tidak berilmu bahwasanya mereka yang berbuat satu kedoliman kejahatan dia ber uh, berasumsi bahwasanya dia itu sudah seakan-akan mereka itu menganggap Allah itu otoriter Nah, bagaimana cara kita menjelaskan agar mereka yaitu uh, eh, bisa menerima dengan uh, menerima dengan lapang dada? Ya. Yang pertama berkaitan dengan masalah awal makhluk Allah Subhanahu wa taala itu memang ada khilaf antara para ulama apakah makhluk yang pertama Allah ciptakan itu adalah al-arsh ataukah al-qalam pena yang untuk mencatat takdir. Walau alam yang rojeh kalau yang saya pegangi meskipun sekali lagi khilaf antara pak ulama yang tidak perlu dibesar-besarkan artinya nggak perlu untuk kita bersih tegang dalam masalah ini yaitu yang roje menurut saya adalah al arsh adalah makhluk yang pertama yang Allah ciptakan karena dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya awalama khalaqallahu qalam ya pertama kali yang Allah ciptakan adalah al kolam. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan setelah Allah mencatat Al-Qalam itu wakan kana arsyu al ma dan sebelumnya arsnya Allah ada di atas air. Artinya apa? Harus lebih jauh daripada Al-Qalam. ya khilaf antara ulama yang kalau saya pegangi ars termasuk uh, ars adalah makhluk Allah yang pertama yang Allah ciptakan. Adapun masalah seorang yang berbuat maksiat ya, kemudian mungkin Allah berikan ya siksa dan sebagainya dunia maupun di akhirat dikatakan oleh itu otoriter dan sebagainya. Eh maka kita katakan ya, yang pertama secara global bahwasanya ini adalah ajaran kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah artinya kelompok yang meyakini bahwasanya Allah memaksa manusia itu berbuat. Ya, seolah-olah manusia itu tidak punya kehendak sama sekali. Mereka mengumpamakan manusia itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Dia tidak punya ya, kemauan, tidak punya kehendak. Maka Jawab oleh para ulama. Yang pertama, fitrahnya manusia pasti apa? E, tidak setuju kalau dikatakan manusia itu tidak punya kehendak. Eh manusia, eh kalau kita tanya, ketika Anda berbuat maksiat, apakah ada peperangan antara maksiat dengan taat dalam diri Anda? Kalau itu masih apa? Dia masih beriman, artinya masih ada keimanan dalam hatinya. Pasti akan ada peperangan. Dia tahu ini jelek, namun karena dorongan sahwatnya dia lebih condong kepada maksiat tersebut. Padahal apa? Dia ingin untuk ya pindah dari kemaksiatan kepada ketat. Cuma tidak bisa. Cuma intinya apa? Di dalam hatinya ada perang. Artinya apa? Masih ada kemauan dalam dirinya untuk meninggalkan ataupun untuk melakukan maksiat tersebut. Jadi apa? Tidak ada paksaan. Dia jadi yang apa? Yang melakukannya. Eh kemudian juga eh ketika manusia dia diberi pilihan, kata saya misalnya diberi pilihan oleh ya manusia yang lainnya engkau naik ya lantai 10 misalnya di situ ada dua jalan ya jalan pintas lewat jendela atau lewat lift ya kalau dia misalnya lewat jendela jalan pintas kemudian mati tidak ada paksaan dalam diri orang tersebut dia pak pilih sendiri karena dia setelah frustasi mau bunuh diri hanya lewat apa jalan pintas Intinya manusia sekali lagi ketika berbuat yang jelek ataupun kebaikan pasti ada keinginan dalam dirinya yang tidak mungkin bisa dipungkiri dalam dalam dirinya. Itu kita tanyakan dalam ya, artinya kita apa? Ya berbicara dari hati ke hati. Ya. Daripada kita kalau dalil mungkin dia masih ngeyel ya itu tanyakan. Eh sebagaimana dahulu Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini yang dia meyakini Allah ada di mana-mana, ada seorang yang bernama al hamadzani dia mengatakan wahai imam aku tidak bisa menolak fitrah dalam diriku bahwasanya Allah itu ada di atas maka sang imam pun kebingungan karena apa fitrah manusia nggak bisa dipungkiri bahwanya Allah itu ada ada di atas bukan di mana-mana kata beliau bagaimana aku bisa menghilangkan perasaan seperti itu Allah di atas Eh, Imam al ah, pun apa kebingungan sampai mengatakan Hayyaroni Hamadani. Hamadani ini membingungkan diriku. Karena nggak bisa menjawab karena fitrah manusia. Eh, seperti itu juga. Manusia tidak akan mungkin bisa menghilangkan eh, ya fitrah dalam dirinya bahwasanya dia melakukan suatu perbuatan pasti atas kehendak diri ada kehendak. Eh, tidak suatu pasal seperti robot gitu aja, eh, tidak mungkin. Ya, wallahu taala. Meskipun kata Pak ulama dibedakan juga antara perbuatan manusia yang bersifat pilihan dengan perbuatan manusia yang tidak ada pilihan. Manusia itu ada dua dalam perbuatannya, yang musakhar dan musayyad. Yang manusia diberi pilihan dan yang tidak diberi pilihan. Seperti orang itu sakit, siapa yang mau sakit? Orang mati, nggak ada pilihan, nggak akan mungkin bisa lari daripada kematian. Artinya apa? Sudah memang ditakdirkan seperti itu. Namun ini tidak berkaitan dengan apa? Dosa dan dosa dan pahala. Yang kita bicarakan tadi manusia itu punya pilihan dalam apa? Perbuatan dosa dan pahala. Ya. Adapun ada keadaan manusia yang dia tidak bisa untuk lari darinya, tidak punya pilihan. Ditimpa sakit, timpa musibah, ya, mat, kematian, tidak ada pilihan. Ini baru apa? Orang itu dikatakan dia dipaksa. Cuma nggak ada hubungan dengan pahala dan dan dosa. Dalam artian pilihannya itu tidak ada dosa dan pilihan. Ini ada pertanyaan boleh tidak berbuat maksiat dulu terus tobat? Takutnya kalau kita merasa bersih malah sombong di hadapan semua makhluk Allah. Sikap demikian apa boleh untuk menjaga hati agar tidak sombong? Karena orang alim sombong malah ke neraka. Ya lebih baik ya jangan berbuat ya kemaksiatan dan juga jangan berbuat apa kesombongan ya kalau kita berbuat ya maksiat kemudian ingin untuk bertobat, iya kalau sempat tobat. Kalau sudah keasikan dengan kemaksiat, mati bagaimana? Ya. Artinya ini adalah waswas dari setan, ya. Sebagaimana dikatakan Pak Ulama, seperti orang yang mau beribadah, kemudian dibisik oleh setan, jangan ibadah engkau ria, tinggalkan ibadah, nggak ibadah. Ya. Justru apa? Ini ria itu sendiri. Artinya apa? dia ingin dipuji oleh manusia agar apa manusia mengatakan oh ini orang ikhlas nggak mau ibadah <laughs> artinya nggak mau ditampakkan ibadahnya padahal apa orang itu sendiri perasaannya untuk dipuji dipuji apa oh orang ini ikhlas nggak ditampakkan ibadahnya dia nggak nggak apa ibadah memang nggak pernah ibadah <laughs> makanya kata ulama obatnya apa terus jalankan ibadah hilangkan rasa apa ya, itu keadaan siapa eh seperti ini juga ya kalau kita nggak pernah berbuat maksiat ada waswas, oh berarti Anda nanti akan sombong. Hilangkan rasa sombong itu. Perangi rasa itu. Tetap kita apa beribadah dengan meminta pertolongan kepada Allah agar kita tidak apa sombong dalam beribadah. Eh jangan mengambil jalan eh seperti ini. Eh berubah maksiat dulu kemudian tobat biar kita nggak sombong. Iya kalau kita apa masih bisa tobat kalau mati pada waktu maksiat suul khatimah naudzubillah misul khatimah. Jadi tetap rajin ibadah, tinggalkan maksiat dan perangi rasa apa? sombong dalam diri kita. yakin seperti tadi. Eh, kalau kita meyakini masa takdir tadi, insya Allah nggak akan apa ada rasa sombong. Artinya kita yakin semua ditakdirkan oleh Subhanahu Wa Taala. Kita tidak punya kekuatan. Allah yang membantu kita, Allah yang menolong kita. Berarti apa? Nggak perlu kita sombongkan diri kita. Karena kita bisa berbuat karena kehendak Allah. Karena apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. ini pada buku bimbingan umrah dan haji eh, disebutkan tidak perlu tawaf wajah. Eh, bagaimana pendapat Ustaz? Ini memang juga khilaf antara para ulama ya. Apakah pada waktu selesai umroh ada tawaf wajah atau tekan tidak? Eh, Allah alam. Eh, kalau saya sendiri eh, tidak perlu tawaf wajah. Eh, namun ada ada sebagian dapat ulama namanya fikih ya. Kalau masalah fikih itu seperti yang dikatakan lautan yang tak bertepi. Artinya khilaf para ulama panjang lebar. Ya, artinya kita ambil yang lebih kuat dalilnya, itu saja. Ya. Meskipun tidak boleh kita apa terlalu bersitegang dalam masalah-masalah fikih yang bersifat istihad para ulama.